Sekarang kita masuk kepada hadis yang berikutnya masih menjelaskan tentang keutamaan tauhid. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa lahumā fi hadis dan bagi keduanya yakni al-Imam al-Bukhari wal Imam Muslim fi hadis Isban pada hadis Isban Isban bin Malik radhiyallahu taala anhu di situ ada lafaz fa inna Allah maka sesungguhnya Allah taala harrama 'alan nar mengharamkan atas api neraka Man qala la ilaha illallah. Seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah yabtaghi bidhalika wajh Allah. Di mana dia mencari dengan ucapan tadi wajah Allah Subhanahu wa taala. Dia mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan tadi. Ini hadis juga menerangkan tentang keutamaan tauhid. Dan di sini sangat jelas keutamaannya. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan at-tauhid ucapan kalimat la ilaha illallah dengan konsekuensinya dan persyaratan-persyaratannya dengan ikhlas karena Allah tabaraka wa taala semata Pahalanya ialah diharamkan atas dia api neraka. Maksudnya ialah dimasukkan ke dalam surga. Haram dari neraka, maka artinya dia diharuskan masuk ke dalam surga. Syarah. Qauluhu. Walahuma ailil Bukhari wa muslimin fi sahihayhima bi kamalih. Wa hadha min hadits tawil. akhrajahu Syaikhan. Ucapan beliau, walahuma dan bagi keduanya, yakni bagi Bukhari dan Muslim dalam saya keduanya, dikamali dengan sempurna riwayat ini. Sedangkan yang sebagian di sini, tarafun min hadis yang tawil, satu penggal atau sepenggal dari hadis yang sangat panjang. Dikeluarkan ala Syekhan Bukhari Muslim. Wa isban bi muhmalah Ibban dengan mengkasrah muhmalah yaitu huruf ain. Ain yang muhmalah tanpa titik. Ba'daha setelahnya musannatun fawqiyah. Huruf yang di atasnya ada dua titik. Namanya apa? Huruf ta. Musannat dua titik. Fauqiyah di atas. Ini huruf yang di atasnya ada dua titik. Itu ta. Itban. Thumma muwahadah. Kemudian muwahada itu huruf yang satu titiknya. Itu ba. Bisa untuk ba, bisa untuk nun. Paham ya? Itban ibnu Malik. Ibnu Amr, ibnu Amr, ibnu Al-Ajlan Al-Ansari. Min Bani Salim bin Auf. Sahabiyun masyhur. Sahabat yang masyhur mata fi khilafati Muawiyah. Dia meninggal dunia pada masa kekhilafan Muawiyah radhiyallahu taala anhuma. Sahabat ini khonamitina azakumullah mimman syahida badra. Termasuk sahabat yang ikut perang Badar. Dan ini termasuk kemuliaan, termasuk keutamaan tersendiri. Seringkalinya khonamitina azakumullah para ulama yang menyebutkan biografi para sahabat itu kalau sahabat tadi termasuk yang ikut perang Badar itu mesti disebutkan demikian. Wa kana syahida Badra. Agar ah, ya. Sebab utama khusus orang-orang yang ikut perang Badar itu. Ibn bin Malik pula ya azakumullah. Dia ini termasuk sahabat yang mulia yang buta Dia umurnya buta tua renta sudah buta tua dia ini pula ya karena asyakumullah yang memohon meminta Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk sholat di rumahnya. Manggil Rasul supaya Rasul sholat di rumahnya. Maka beliau alaihissalatu Sallam mengabulkan permintaannya. Ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Nah. Ibn bin Malik radhiyallahu taala anhu juga siapa namanya termasuk sahabat yang mendapatkan uzur rukhsah tidak jamaah di masjid. Tamam? Dengan banyak alasan dan itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu dikarenakan beliau buta, dua dikarenakan beliau sudah tua renta, Tamam, susah payah untuk datang ke masjid. Dan beberapa asbab yang lainnya. Beberapa alasan-alasan yang lainnya. Sehingga dia tidak jamaah di masjid. Beda keadaannya dengan Abdullah ibnu Ummi Maktum radhiyallahu taala Dia masih memungkinkan untuk datang ke masjid walaupun buta, walaupun terkadang tidak punya atau tidak dijumpai seseorang yang menuntun dia. Walaupun antara rumahnya dan masjid ada e, semacam perkampungan atau semacam hutan kecil yang di sana ada apa namanya al-hawam, binatang-binatang buas dan semisalnya. Namun memungkinkan bagi Abdullah Ibnu Maktum radhiyallahu taala untuk datang ke masjid. Bahkan mendengarkan azan. Maka untuk beliau radhiyallahu taala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan rukhsah. Kata Evan, awalnya dikasih rukhsah. Ketika dia berpaling mau pulang dipanggil sama Rasulullah sampai bertanya, akan tidak? Apakah engkau mendengarkan suara panggilan? Ya, ini azan. Dia mengatakan, betul. Saya mendengarkan suara panggilan azan. Belum mengatakan, fa'ajib izan. Kalau begitu, kamu Eh, kamu e, penuhi panggilan tadi. Menunjukkannya Mitin Azzaikumullah bahwasanya salatul jamaah lirijal untuk laki-laki hukumnya fardu ain. Hukumnya wajib tidak semata-mata salatnya, salat dan juga berjamaah bagi kaum laki-laki. Wa hadha sahih min kalam ulama. قال رحمه الله تعالى وأخرجه البخاري في صحيحه بسنده عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه إنكم هذا يا إخوان موجود لا بأس kok sepertinya nggak nyambung gitu tapi nggak apa-apa ada ada insya Allah hadis yang lain Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengeluarkannya dalam sahihnya dengan sanatnya dari Qatadah dia mengatakan Haddatsana Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwasanya An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa Mu'az radifuhu wal rahli Sedangkan Mu'az radhiyallahu taala anhu dibonceng oleh beliau di atas kendaraan Ar-Rahl Al-ghalib pada umumnya khanafitina azakumullah yutlaqu 'alal ba'ir. Yutlaqu 'alal ba'ir. Itu pada umumnya dia diitlakan dipergunakan untuk unta. Ar-rahl itu mengandung mana unta. Demikian dikatakan sama Al-Hafidh rahimahullah taala. Namun yang dimaksud di sini khanafitina azakumullah dengan ar-rahl ialah ad-dabbah. Ad-dabbah, kendaraan secara umum kendaraan secara umum. Dan lebih khusus lagi khanabatin azakumullah taqaddama hadza lewat ini bahwasanya Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhuma itu berboncengan di atas himar yang bernama yang bernama Ufair. Nah. Allah ibarat. Qala, beliau mengatakan, "Ya Muadz, wahai Muadz, Qal, Umar jawab, Labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Labbaik itu isim tasniyah dari kata-kata labbun. Labbun labbani. Labbaik. Labbaik. Tasniyah ya ikhwan. Maknanya secara bahasa al-iqamah fil makan. Dia di tempat. Al-iqamah fil makan. Kemudian dipergunakan untuk makna al-iqamah ala ta'ah. Siap untuk mentaati. Paham ya? Siap untuk mentaati. Mana bahasanya? Al-iqamah fil, fil makan. Diam di tempat. Kalimat labba itu. Labba, labbun, lab, uh, labbani Kemudian dipergunakan untuk mengandung makna al-iqamah ala ta'ah. Diam untuk mentaati. yakni siap untuk mentaati apa yang diperintahkan oleh dia. Disebutkan, disebutkan dengan tasniyah ya khanabatina azakumullah ta'kid. Disebutkan dengan tasniah dalam bentuk dua untuk ta'kid. yakni uh, uh, saya siap untuk mentaati, saya siap untuk mentaati. Haga. Wasa'adaik Sa'daik ini tasniyah Sa'ad. Isim tasniyah isim musanna dari Sa'adun. Sa'ad di sini mengandung makna al-musa'adah wal Bantuan dan pertolongan. Bantuan dan pertolongan. Mana yang kena bintin azakumullah al-iqamah al-musa'adah. Siap untuk bantu. Paham ya? Siap untuk bantu disebutkan dalam bentuk dua dalam bentuk sangat baik untuk ya, takkid penekanan dengan kalimat labbaika ya Rasulullah wa sa'daik itu dipergunakan untuk mengandung makna siap mentaati siap membantu agak nah Qala ya Mu'ad Wahai Mu'ad Qala labbaika ya Rasulullah wa sa'daik Qala ya Mu'ad, qala Rabb labbaika ya Rasulullah sa'daik salata. Ya Khalid mengatakan demikian. Qal belum mengatakan. Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahu Allah taala 'ala nar. Kata Rasulullah tidak ada seorang pun yang bersaksi yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sidqan min qalbi. Dengan kejujuran disertai kejujuran dari hatinya. Ketika mengucapkannya, melainkan Allah tabaraka wa taala akan mengharamkan dia atas neraka. Kalimat sidqan min qalbi kharaj minhu al-munafiqun. Paham ya? Kalimat sidqan min qalbi dengan jujur dari hatinya mengeluarkan kaum munafikin. Sebab kaum munafikin dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tidak ada kejujuran, tapi yang ada ialah irtiyad keraguan-raguan. Qala ya Rasulullah, Mu'ad berkata, "Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, afala ukhbiru bihinnat, Bolehkah saya memberitakan hal ini kepada orang-orang? Fayastabshiru sehingga mereka bergembira dengan itu? Kal belum mengatakan idzan yattaqilu. Kalau begitu, ini kalau kamu sampaikan kepada mereka semua, yattaqilu. Mereka akan menyandarkan pekerjaan saja semata-mata mengucapkan dua kalimat syahadat sudah enggak beramal lagi kalau fa akhbara biha mu'adun 'inda mautihi ta'assuma maka Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu memberitakan tentang masalah ini 'inda mautih menjelang matinya ta'assuma karena merasa berdosa khawatir terjatuh dalam dosa yaitu apa kisnanul ilm menyembunyikan ilmu yang riwayat ini lebih jelas lagi makna riwayat yang tersebutkan sebelumnya. Menunjukkan Mu'ad Ibn jabar radhiyallahu taala anhu tidak jatuh pada kismanul ilm menyembunyikan ilmu. Buktinya apa? Disampaikan ketika meninggal dunianya menunjukkan pula ya ada sebagian ilmu yang tidak bisa disampaikan secara langsung kepada masyarakat atau kepada sebagian orang tertentu ya dikarenakan pertimbangan maslahat dan mafsadat. Dari kami. Nah, takat dan mahadakul. Qala rahimahullahu ta'ala wa saqa bisanatin akhar. Dan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan dengan syarat yang lain. Qala haddathana musaddad. Indakum ada. Hah? Maka saya ikhwan, musaddad. Al-Bukhari ma'ayasun min al-Mu'tamir bin Sulaiman. Tambahi, tambahi, tambahi punya aku juga kan tidak ada. Hmm. Nah, tapi kamu tambahin. Ada tabah hakikatnya tidak ada juga. Tambahin, tambahin. Kif dikatakan haddatsana Mu'tamir sayakunu kadzdzaba. Yana Al-Bukhari tahu dengan Mu'tamir bin Sulaiman. Fa inahuma rajul. Sehingga yang soal, anda melihat dalam Sahih Bukhari haddatsana Musaddad qala haddatsana Mu'tamir qala sami'tu abi. Ada Sulaiman bin Tarhan. Qala sami'tu Anasan qala. Dia mengatakan saya mendengar Anas bin Malik radhiyallahu taala berkata, "Dzukira disebutkan kepada saya anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, li Mu'adz bin Jabal." Berkata kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, "Man Allah, la yushriku bihi syai'an." dakhalal dakhalal jannah. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah, ini meninggal dunia dalam keadaan la yusyriku bihi syai'a, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Qal, beliau berkata. Kata Ma'ad, afala ubashirun nas? Bolehkah saya memberikan kabar kepada umat manusia? Qal, beliau menjawab, la, tidak boleh. Inni akhafu ayat takilu. Sesungguhnya saya khawatir mereka akan tawakal dalam betul. Ini khonabidin Allah kalau terperhatikan riwayat riwayat ini dari mulai riwayat Ibnu bin Malik, riwayat Anas bin Malik yang di atas dan yang terakhir ini. Di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak kala menyebutkan keutamaan tauhid keutamaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tidak mutlak. Mahfum. Tidak mutlak. Namun ada kaitnya. Kaitnya ini disebut oleh para ulama dengan syurut tauhid. Dengan persyaratan-persyaratan tauhid. Lihat dalam hadis Ibnu Malik radhiyallahu taala Dalam hadis Zaid bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau alaihi salatu wasallam menyebutkan satu syarat. Apa itu? Yabtaghi bidzalika wajh Allah. Kamu bisa mendapatkan keutamaan tauhid, yaitu diharamkan dari neraka dengan syarat yabtaghi bidzalika wajh Allah. Kamu harus mengharapkan wajah Allah, harus ikhlas dalam bertauhid. Harus ikhlas dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalimat yabtadi bidzalika wajhallah itu mengeluarkan segala bentuk kesyirikan. Paham ya? Kharaja minhu asyirku bijami' anwa'i. Sehingga anti syirik. Tanpa kesyirikan sedikit pun. Pada hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan sidqan min qalbi, ya kan? Beliau mengatakan Kutaman eh, keutamaan ini, keutamaan tauhid diharamkan dari api neraka ialah dengan syarat sidqan min qalbi, harus suci dari hatinya. Kharaja minhu an-nifaq bi jami'i anwa'i. Maka keluar dari perkataannya ikhwan kemunafikan atau penyakit nifak dengan semua jenis-jenisnya. Sehingga anti kemunafikan. Anti kemunafikan. Hadis yang berikutnya juga demikian. Tegas beliau mengatakan la yushriku bihi syai'an. Dengan syarat tidak boleh syirik sedikit pun. Ini semuanya karena nasehatkan Allah persyaratan-persyaratan yang cukup berat. Tidak mudah. Orang bertauhid dan harus lepas dari semua kesyirikan bukan perkara yang gampang. Mengandung konsekuensi-konsekuensi yang berat. Orang bertauhid dengan syarat bersih dari semua kemunafikan. Bukan perkara yang gampang, perkara yang berat. Yang mengandung konsekuensi, konsekuensi yang berat pula. Saya paham ya? Sehingga tidak syarat mutlak. Kultu, saya katakan kata syarat. Hada bayyana bihada siyaq. Maka jelaslah dengan siak hadis ini. Konteks hadis ini makna syahadati an la ilaha illallah makna syahadat la ilaha illallah wa annaha tatadammanu tarka syirik dan bahwasanya makna ini atau lafaz ini la ilaha illallah ini mengandung konsekuensi tarka syirki meninggalkan semua bentuk kesyirikan liman qalaha bagi bagi orang-orang yang mengucapkan kalimat ini bisidqin dengan kejujuran wa yaqinin dengan keyakinan wa ikhlasin dan keikhlasan itu sehingga tidak mutlak tidak umum hanya semata-mata keutamaan la ilaha illallah hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tidak cukup mengucapkan apa ini saja jadi harus dengan persyaratan-persyaratannya. Harus mengetahui maknanya. Harus mengamalkan konsekuensi-konsekuensinya. Harus terpenuhi persyaratan-persyaratannya. Baru kamu mendapatkan keutamaan ini. Tentang masalah yang dikonamitina azakumullah. Hadis-hadis yang seperti ini ternyata masih ada iskal. Ada iskal pada kebanyakan para ulama. Dari sisi. di hadis, hadis yang ada ini harus ikhlas, harus yakin, harus jujur, harus ini, harus ini. Ini masih ada iskal, masih ada perkara yang rumit bagi kebanyakan para ulama dari sisi kenyataan yang ada bahwasanya usatul muslimin, usatul muwahidin orang-orang bertauhid yang bermaksiat kepada Allah Taala ini telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah namun mereka juga masuk dalam neraka. Kita kembali ke awal. Ada iskal di kalangan para ulama adanya para muwahidin ahlu tauhid mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan dia jatuh dalam kemaksiatan kepada Allah Taala dan dia dimasukkan dalam neraka. Padahal telah mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Keutamanya ialah haramahullahu ala nar. Allah tabaraka wa taala mengharamkan di atas neraka. Maka di sini khanawatin azakumullah ada beberapa jawaban dari kalangan para ulama. Ada yang mengatakan khanawatin azakumullah bahwasanya hadis-hadis ini yang dikatakan diharamkan atas neraka dimasukkan dalam surga ila akhir hadis hadis ini karena betina azakumullah dibawa pada pengertian man qalaha qabla mautih man qalaha qabla mautih pada pengertian untuk seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebelum dia mati sebelum dia mati maka dia mendapatkan keutamaan haramahullahu taala ala nar diharamkan atas neraka dakhalul jannah masuk ke dalam surga paham ya qabla mauti sebelum dia mati jadi itu dengan hadis man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah barang siapa yang akhir ucapannya ialah la ilaha illallah maka dia dimasukkan ke dalam surga ini khanabitina azakumullah pendapatnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Dan ini khanabitina azakumullah sahihnya At-Tirmizi. Zahir ucapannya At-Tirmizi rahimahullahu taala. Naam. Dan sana pula khanabitina azakumullah ada jawaban-jawaban dari para ulama yang lainnya dalam mengkompromikan riwayat-riwayat ini khanabitina azakumullah. ada ahsanuha. Ini yang paling bagus. Ada pula yang memanakan yang dimaksud dengan haramahullahu taala ala nar ialah tahrim al ma'abad yang selama-lamanya. Walaupun dia masuk neraka tapi yang selama-lamanya gitu. Ada lagi yang mengandung makna menjawabnya dengan jawaban anak dimansuh riwayat ini. Lakin ada ra'id ini jauh fanatina azakumullah. Yang mendekati ialah yang awal tadi. Nah, ini anda bisa lihat dalam pembahasan kitab Fathul Bari al hawad Rahimahullah dan juga dalam kitab Kitabul Ikhlas karya Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali Rahimahullah Ta'ala dan itu dimasukkan, dikumpulkan dalam atau Rosail karya beliau dua jilid. Di situ ada risalah tentang masalah kalimat ikhlas la ilaha illallah. Beliau me memaknakan demikian diantaranya. Nah, sebelumnya memaknakan bahwasanya yang mutlak-mutlak itu dibawa pada pengertian yang muqayyad tadi. Wallahu a'lam bishawab. Qala rahimahullah taala Qala rahimahullah taala. Samir wala yakfi. Insyaallah kita teruskan kembali bismillah di waktu yang akan datang ucapan Syekhul Islam rahimahullah taala tentang masalah ini. Allah. Wallahu a'lam bishawab. Nakfi ila huna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.